السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bisa saja tapi harus dengan perkataan-perkataan dan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. فأنت في الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam Islam harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yang mana Allah itu satu yang tidak ada penyekutunya kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا توحيد باللسان هذا التوحيد باللسان تقوله باللسان نعم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينبغي يعني, يعني يجب عليك أن يكون هذا التوحيد باللسان وبالقلب يعني قلبك وأنت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنك لا تضع في قلبك محبة أحد تعدل محبة الله dan kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah harus dengan lisan dan dengan hati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala huwa ahabbu shay'in ila qalbik. Allah Subhanahu wa taala ahabbu shay'in ila qalbik la yadkhulu ahadun fi qalbik illa Allah. إذا الله هو الذي يكون في قلبك لا تدخل محبة أخرى تعدل يعني تساوي محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك لأن الله لا يقبل شريك ولا يقبل شريك نعم الله سبحانه وتعالى harus كتاب kita kita hati kita ini harus mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang lebih dicintai kecuali kita ini mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ini semuanya tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam hati kita kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam hati kita selain Allah itu الله في kepada Allah الله سبحانه وتعالى فأنت إذا كنت فعلا تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني لا تشرك بالله لا تطلب من أحد شيئا غير الله Kalau kita semuanya katanya Syekh Murad sudah membaca asyhadu an la maksudnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini jangan minta pada siapapun kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sesuatu apapun kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه هي شهادة التوحيد شهادة التوحيد توحد الله في القلب وتوحده في باللسان لذلك أدلاً شهادة التوحيد من الكيان سبني الله سبحانه وتعالى يعني diucapkan عليه في kita atau في kita dengan hati kita. Lisan, al الذي يعرف توحيد الله في قلبه يجلس الله سبحانه وتعالى في ملكوته الأعلى يباهي به ملائكته يعني ينشر ذكره في الملأ الأعلى Kalau كتاب katanya Syekh Murad sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita ini akan يعني الله سبحانه وتعالى يفتخر بهذا العبد في الملأ الأعلى ويقول يا ملائكتي هذا عبدي يحبني ويوحدني ويمجدني ويعبدني Kalau orang itu sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan bangga kepada hambanya tadi yang Allah itu mengatakan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Aku cinta kepada hambaku ini, karena apa? Karena hambaku ini tidak boleh kepadaku." Kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'lam توحيد الله سبحانه وتعالى بالأفعال نحن نقول توحيد باللسان وتوحيد بالقلب توحيد بالأفعال ما معنى التوحيد بالأفعال؟ Katanya Syekh Murad mengatakan Syekh Murad apa maknanya tauhid? Dengan pekerjaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan di situ Syekh Murad mengatakan bahwasanya kita ini harus bersaksi kepada Allah dengan lisan dan dengan akwal dan dengan dengan hati. Tapi Syekh Murad mengatakan apa artinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan af'al pekerjaan-pekerjaan kita توحيد الله سبحانه وتعالى بالفعل يقتضي أنك إذا سمعت أمره أطعت تسمع الأمر تطيع نعم Kalau kita ini yang dimaksud tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan af'al dengan pekerjaan kita kalau kita mendengarkan perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala maka kita ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala إذا سمعت النهي لا تفعل خلاص تمتنع الأمر افعل تفعل الأمر لا تفعل خلاص تمتنع تمتنع Kalau kita mendengarkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadi tidak boleh melakukannya. Kalau di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala suruh melakukan, maka kita wajib untuk melakukan. Tapi kalau di situ ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. في الأمر إذا سمعت أمر الله بالصلاة المؤذن كل يوم يؤذن خمس مرات إذا كنت توحد الله حقا إذا تسمع الصلاة تهرول إلى مكان الصلاة تتوضأ وتصلي لله لأن الله هذا هو الذي أمرك بهذا وتوحيده اتباع أمره Kalau kita mendengarkan salat di situ ada orang ada setiap hari di makan maka kita ini harus datang ke tempat itu dan wudhu untuk sholat. كذلك في النهج مثل الصلاة أيضا بالإطاعة عن الأوامر الصيام والزكاة والحج الزكاة عبادة مالية عبادة تأخذ بها الله لكنها تخرج من المال لا تبخل بهذا المال على الفقراء لأنه لا يصح أن تدعي أنك توحد الله وتمتنع عن إخراج المال للفقراء لأن هذا ليس توحيد التوحيد بالفعل إطاعة أمر الله في كل ما يقول Kalau seandainya juga Jerman mengatakan zakat dan kita sini tidak boleh untuk mengeluarkan zakat-zakat kita. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat-zakatnya kepada orang fakir miskin yang membutuhkannya. كذلك في الانتهاء عن نواهي الله سبحانه وتعالى تبتعد عن المحرمات لا تشرب الخمر لا تنظر إلى ما حرمه لا تأتي الزنا لا تقرب السرقة كل هذا من المحرمات إذا أمرك الله بالابتعاد عنه يجب عليك أن تبتعد حتى تكون كامل التوحيد لله سبحانه وتعالى. Begitu juga kalau ada ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus menjauhkannya. Seperti apa? mereka dan tariqah dan itu semuanya kalau kita tinggalkan maka itu adalah kamal tauhid sempurnanya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. انظر الى الجزاء الذي يترتب على التوحيد الكامل توحيد الاقوال توحيد الافعال توحيد القلب هناك جزاء عظيم أعده الله سبحانه وتعالى لمن يوحد الله بقلبه ولسانه وعمله Dan kita ini harus yang dikatakan dengan Syekh Murad, kita ini harus tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di akwal dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan perkataan-perkataan kita dan dengan lisan-lisan kita dan dengan tahu يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي هذا في الحديث القدسي القدسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه وعزتي وجلالي ما وسعتني أرضي ولا ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن وعزتي وجلاله الله سبحانه وتعالى يقسم بعزته بجلاله أن الأرض والسماء التي خلقها الله لا تتسع لله سبحانه وتعالى ولكن يتسع قلب العبد الموحد المؤمن إذا وحد الله فإن الله في هذا القلب نورا من نوره سبحانه وتعالى هذا هو معنى الحديث Allah Ta'ala berkata di dalam hadis Qudsiya wa izzati wa jalali demi kemuliaanku dan demi keagunganku kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan memakanku tidak akan memakanku bumi dan langit Semua itu yang bisa memuaskanku, yang bisa membahagiakanku adalah hamba-hambaku yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan nurnya Allah Subhanahu wa taala. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا منبها إلى أهمية التوحيد وإلى جزاء التوحيد يقول الله سبحانه وتعالى عبدي في الحديث القدسي عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا عبدي أطعني يعني اسمع كلامي ائتمن بأمري وانتهي عن نهي تكن عبدا ربانيا يعني تنتسب تقول للشيء كن فيكون تقول لهذا الماء تجمد يتجمد تأخذ الأشياء فإن الله يجري على يديك المعجزات والأشياء الخارقة للعالم لأنك تكون عبدا ربانيا كامل التوحيد لله عز وجل dan juga Allah Taala mengatakan di dalam hadis hadis kutsinya wahai hamba نعم يقول يقول عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis kutsinya Hambaku Taatlah kalian Kalian semua padaku Taatlah kalian semua padaku Maka kalian akan menjadi Abdul Hamba-hamba Rabbani Yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala يقول للشيء كن فيكون يعني إذا أمرت الجمال أن يتحرك يتحرك لأن في قلبك من نور الله فأنت لا تأمر الجمال يتحرك بقدرتك أنت ولكن يتحرك بقدرة الله عز وجل لأنك أطعت الله وما دمت تطيع الله الله يجعل كل شيء يطيعك حتى الجمال الرسالة hamba itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika hamba itu menyuruhnya kun fayakun, maka itu akan terjadi. Karena apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم الأول إذا وحدت الله في قلبك كنت عبدا كامل التوحيد الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك نورا من نوره كما قلنا في الحديث الشريف ثم بعد ذلك يطيع الجبلات كل شيء يطيعك لأنك تطيع الله لأنك تطيع الله سبحانه وتعالى كل شيء في الكون يطيعك تكون وليا لله لأنه معنى أنك تكون ولي لله أن الأشياء كلها تكون طبعا في هذه الحياة لن يجعلك الله تطلب من أحد شيء لأنك إذا إذا وحدت الله قلب في قلبك وحده في قلبك لا يحوشك الله إلى أحد لا يجعلك الله تحتاج إلى أحد نعم. Kalau seandainya pertama kali, kalau kita ini dijadikan oleh Allah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita semuanya katanya hadis yang disebutkan Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita ini adalah memberikan nomor cahaya-cahaya terus dengan kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di dunia ini akan taat kepada kita semuanya karena apa? karena sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ini menjadi kekasih kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa الجزاء المترتب على كمال التوحيد يأتينا في الحديث الشريف الذي يرويه لنا أيضا أنس بن مالك ومعاذ بن جبل أيضا يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رديف يعني كنت أركب خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم يركب على الدابة في الأمام ومعاذ أو أنس يركب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم Kalau kita ini sudah tauhid kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya يعني كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أركب خلفه فقال يا معاذ ألا أخبرك بحق الله على العباد أو أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أتدري ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم نعم لا أنا سأل سأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ تعرف حق الله الذي لله سبحانه وتعالى حق على العباد أتعرف حق الله على العباد؟ نعم Di akhirnya kalau kita ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita yang disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang yang diriwayatkan oleh Ma'al bin Jabal. Terus dari Muhammad ternyata Ya Ma'al bin Jabal, apakah kamu tahu haknya haknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwasannya Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Fakala ya Mu'ad, أتدري ما حق العباد على الله؟ يعني للعباد للناس حق على الله. فقال معاذ الله ورسوله أعلم، يعني لا أعلم، الله ورسوله يعلم، نعم. Terus Mu'ad bin Jabal ditanyakan, Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Mu'ad bin Jabal menjawab Allah dan Rasulnya itu lebih tahu Ma'lam lebih tahu فقال صلى الله عليه وسلم حق حق الله على العباد أن يعبدوه ولا لكن محمد لا يعني العبد الذي يوحد الله يكون له حق على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يجب لعباده عليه شيء وإنما هو من باب التكريم للإنسان تعرف؟ تعرف المعنى؟ يعني نحن عبيد ليس لنا على الله حق ولكن يعني كونه أن صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ وحق لا يعذب من عبده ووحده ولم يشرك به شيئا. Terus Nabi Muhammad bertanya, bertanya kepada Mu'ad, apa haknya hamba kepada Allah? Terus Mu'ad menjawab, jangan sampai menyakiti orang-orang yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. فقال ألا يعذب من لا يشرك به شيء إذا تدخل الجنة تدخل الجنة لا تدخل النار لأن النار هي مكان العذاب إنما إذا وحدت الله في قلبك يغنيك في الدنيا بأن لا تحتاج إلى أحد ويجعل المخلوقات تحت أمرك ويغنيك في الآخرة فتدخل النار فتدخل الجنة بعيدا عن النار هذا هو جزاء التوحيد نعم Balasan kalau kita kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita ini tidak butuh di, di dunia kepada orang-orang lain. Terus nanti kalau di surga butuh untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر خصال الأولى لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وإن حرقت وفي اللقاء القادم إن شاء الله نعيش مع الخصلة الثانية التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك والآن مع فضيلة الشيخ يحيى خير المعارف نفعنا الله بعلومه آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته katanya Syekh Murad mungkin sekian dulu juga Syekh Murad mengatakan tadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita nur-nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini kalau sudah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak akan butuh kepada orang lain. Nanti kalau kita ini sudah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Sekali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan اللهم صل على سيدنا godaan hamba-hamba Allah sangat mudah yaitu di saat setan itu berkomunikasi dengan hawa nafsu kita. Jadi amat berat godaan daripada hawa nafsu sampai dikatakan akbar lebih kecil daripada sebagian syaitan nafsu yang ada pada diri yang telah kejadian-kejadian atau dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah atau kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah sebab utama dan pertama adalah karena hawa nafsu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya inna nafsa amaratun bisu yang namanya hawa nafsu itu memang selalu dan selalu mengajak kepada kejelekan dan kejian. kemarin disebutkan kejadian Iblis mendorong sujud kepada Adam alaihissalam karena kesombongannya dan itu adalah juga tertipu dengan hawa nafsunya termasuk Sayyidina Adam alaihissalam yang harus memakan uang khuldi pun demikian dan juga sekarang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala tumma hadithu qabila wa habila قال المصدق رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومه في الدارين آمين إلى آخر ثم حديث قابيل وهابيل kemudian kisah tentang Qabil dan Habil kalau kita tahu kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil dan Habil yang saat itu uh, ada salah satu dari putra Nabi Adam itu dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga membunuh saudaranya karena sababu fi beriman, sebab kejadian yang terjadi pada beliau berdua adalah sebab yang terjadi kepada putra Nabi Adam itu adalah al-hasadu karena adanya kedengkian di dalam hatinya wasyukru dan kekikiran di dalam hatinya dan itu tidak lain adalah buaya dari hawa nafsu yang ada pada dirinya. Al-hasadu wasyuh kedengkian qabil kepada kedengkian qabil kepada Habil kedengkian salah satu dari putra Nabi Adam alaihissalam karena merasa tidak terima bahwa ia mendapatkan bagian Qabil tidak terima dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan bahwa Qabil itu lahir dari Sayyidina Sayyidatina Hawa dengan kembarannya yang diceritakan bahwa proses pembuahan Qabil beserta kembarannya itu waktu Sayyidina Adam alaihissalam berada di sehingga waktu terlahir di dunia Memang Lebih Mobil sangat ganteng Dan kembarannya sangat cantik Setelah itu menyusul lahirlah Nabi Yang Murni di dunia Sayyidina Adam alaihissalam Berkumpul dengan Sayyidina Hawa di dunia Kemudian lahirlah Habil dengan kembarannya. Dan kemudian seperti yang sudah mungkin pernah kita dengar aturan pernikahan karena waktu sudah belum ada wanita atau belum ada keluarga lain keluarga kecuali Tidak ada Adam alaihissalam maka cara pernikahan itu adalah boleh menikah dengan saudaranya asalkan bukan kembarannya kalau dia boleh menikah tentunya bukan dengan kembarannya sendiri. Habil boleh menikah tentunya bukan dengan kembarannya sendiri. Kalau menikah dengan kembarannya maka itu tidak sama. Sehingga ditukarlah kembaran Habil dinikahkan dengan kembaran dinikahkan dengan Habil dan kembarannya Habil dinikahkan dengan Habil. Qabil dia hawa nafsu merasa bahwasanya dia itu punya kembaran cantik, kenapa aku harus menamatkan istri yang lebih buruk? Mulai muncul. Kedengkian tidak terima dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Sudah dibagi oleh ayah anda beli wasanya wahai kobil kau menikah dengan kembarannya Habil. Mulai protes, bahkan sempat menyalahkan ayah andanya. Bahwasanya ini bukan aturan Allah, tapi itu aturanmu sendiri wahai ayah anda kau. Dan tidak mau terima. Kemudian setelah itu protesnya itu adalah dalam bermacam-macam cara. Sampai Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Qabil dan Habil untuk membuktikan ketulusan di antara mereka berdua, maka untuk membuat korban korban Qabil adalah seorang petani yang punya tanaman-tanaman dan Habil adalah seorang peternak. Qabil itu tidak peduli dengan apa yang ia korbankan dia mengambil biji-bijian yang jelek karena dia tidak peduli apakah diterima oleh Allah atau tidak yang penting aku harus mendapatkan kebahagiaan dan hadir membawa ternaknya yang paling bagus dan tanda bahwasanya korban itu diterima atau diambil oleh api ternyata korban yang ambil diambil oleh api dan korban yang mobil tidak diterima berdengkian semakin kuat. Nah ini cerita yang terjadi hingga dari kedengkian Kabil kepada Habil sampai terjadilah pembunuhan dan itu adalah kisah terjadinya pembunuhan dari bangsa manusia yang pertama sehingga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa latak latuk tahu nafsun dulman tidak ada satu jiwa yang dibunuh dengan kewaliman illa kana alam bin Adam al-awwal kecuali bagi anak Adam yang pertama Qabil itu adalah dia mendapatkan bagian kibr min dari atau awal man sanna min al-qatli atau sanna al fatli bahwa tidak ada pembunuhan kezaliman yang terjadi pada zaman ini kecuali dosanya akan ditumpangkan kepada Qabil dan Qabil itu memang karena hawa nafsunya seperti itu setelah membunuh Habil semakin jauh. Dan dia semakin jauh ketika pergi dibawalah kembarannya tadi. Dibawa ke tempat yang jauh. Dia bingung. Dibawa ke tempat jauh sampai diikuti oleh iblis. Hingga pada akhirnya Qabil itu pun akhirnya menyembah iblis dan mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keturunan yang semuanya adalah jahat kebetulan Qabil itu. Yang mampu, yang senang zina dan semuanya itu adalah keturunan Qabil. Sampai-sampailah pada masa Sayyidina Nuh alaihissalam tenggelam semuanya keturunan Qabil dan habis. Biarpun keturunan Qabil sudah habis ternyata pada zaman-zaman sekarang pun banyak orang yang biru-biru yang Qabil dan keturunannya hidup dalam sebuah rumah tangga ternyata kejahatan pun ada, minuman keras ia ada dan seterusnya. Permasalahannya ternyata bukan urusan keturunan profil, tapi ternyata ada bahwa nafsu di dalam dirinya yang menjadikan orang saling mendengki, yang menjadikan kekiran di dalam hati dan menjadikan orang itu rela membunuh saudaranya karena kebencian dan itu semua karena hawa nafsu yang ada padanya. Kemudian tuh itu harus Kisah harus Maut yang disebut di dalam Al-Quran. Kisah harus Maut yang semula adalah malaikat. Yang semula adalah malaikat. Dan kisah ini banyak ulama berbeda pendapat tentang hakikatnya harus Maut. Ada yang mengatakan bahasanya adalah malaikat. Yang saat itu berkata bagaimana manusia ini beri amanat buat selalu membuat kerusakan. Lalu dikatakan kepadanya, manusia membuat kerusakan karena di dalam diri ada hawa nafsu. Sehingga hal termaluk oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nama hawa nafsu. Diberi oleh Allah hawa nafsu sehingga turun ke bumi maka dengan hawa nafsunya inilah sehingga dia terbawa tergoda dengan seorang wanita sehingga sampailah terjadi kejadian dalam riwayat semula untuk menzinainya, kemudian setelah itu kemudian asyifa pula untuk minum khamr dan setelah itu melakukan perzinahan. Dan setelah itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa antara hukuman di akhirat nanti atau hukuman di dunia dan tidak dihukum di akhirat sehingga harus maruf dihukum oleh Allah sampai hari ini karena memilih hukuman di dunia dan tidak ingin hukum di akhirat. Yang perlu dijelaskan karena terjadinya hal pemaruf dalam kejahatan tersebut adalah ada hanya hawa nafsu di dalam dirinya. Dan eh, sungguh manusia itu karena ada hawa nafsunya inilah sehingga mudah melakukan kejahatan. Manusia adalah bukan malaikat, tapi juga bukan binatang. Manusia bukan malaikat dan bukan binatang. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Sementara binatang adanya hawa nafsu dan tidak punya akal. Manusia diberi oleh Allah hawa nafsu dan diberi akal. Makanya yang namanya manusia adalah bukan malaikat, akan tetapi ketahuilah. Jika manusia itu bisa mengatur hawa nafsunya, memegang hawa nafsunya, maka dia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat. Tapi jika manusia itu diperbudak hawa nafsunya, maka yang sudah punya akal kok diperbudak oleh hawa nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang baru Allah yang itu sendiri. Inilah keistimewaan manusia. Maka ilmu mengatakan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu adalah ilmu yang luar biasa dan itulah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Untuk meningkatkan kualitas kita agar pangkat kita lebih tinggi dari malaikat dengan hawa nafsu yang diatur, hawa nafsu yang dikekang seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu dari ayat amarah jadi lama kita caci kita tuduh terus hawa nafsu sehingga menjadi nafsu utama sampai nanti dijadikan suradia, nafsul mulhamah, radia, partia, sampai nafsu kamilah yang pernah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu. Intinya, kalau nafsu yang mula-mula amarah besok, kalau sudah kita tadi kita luluhkan seperti halnya kuda bina, Kuda yang sangat bina, kuda yang masih tiang. Bagaimana mereka bisa ditunjukkan? Tentunya dengan cara sehingga menjadi kuda yang jinak. Bahwa nafsu pun begitu. Kalau kita turuti dan turuti, dia tidak akan beres, tidak akan intinya terus tambah, tambah, tambah terus. Tapi kalau kita lawan dan kita lawan maka hawa nafsu itu akan dulu, sehingga kita akan menjadi lebih mulia dari malaikat sendiri. Khairul khair bi awal. Sebaik-baik kebaikan adalah kalau karena السبب في شأنهما الشهوة كان السبب في شأنهما الشهوة sebab yang menjadikan keduanya seperti itu adalah syahwat adalah syahwat itu mahalumma jaro ila yawmin kiamatikan begitu seterusnya sampai hari kiamat hampir kebanyakan kehancuran bangsa manusia itu karena menuruti syahwat dan hawa nafsunya orang melakukan kejahatan Orang melakukan keharaman karena syahwat, karena hawa nafsunya. Maka disebutkan dalam Al-Quran anak, istri, harta itu juga adalah dihiasi. Jadi semakin atau akan bisa menjadikan sebab terjerumusnya manusia karena syahwatnya. Kalau zuyyat nasibu syahwati minat nisa'i wal bani wal qanatir al muqattarati minat dhahabi wal fiddati dan seterusnya. Karena apa? Mencintai istri wajar, akan tapi saat ditumpangi oleh syahwat sehingga bisa mencintai istri tanpa peduli apa makanan yang kita ambil. Mencintai anak adalah wajar, akan tapi kalau sudah ditunggangi oleh hawa nafsu dia tidak peduli dia menyebalkan anak dengan biaya halal atau haram. Orang mengumpulkan harta adalah wajar, karena orang ingin bertahan hidup, ingin enak dunia, akan tapi kalau sudah hawa nafsunya itu menguasai, maka ia menjadi orang yang rakus mengumpulkan harta dengan semuanya kembali kepada hawa nafsu. Sampai hari kiamat kembali lah hawa nafsu itulah yang akan menjadikan kehancuran bagi manusia. Walau tercium filkal fitnah dan engkau tidak akan menemukan pada makhluk Allah itu fitnah. Walau fatihah, fatihah dan bukan tidak ada satu kekejian, satu kehinaan, walau perlahan dan tidak ada kesesatan. Walau maksiatan dan tidak ada satu kemaksiatan illa wa asruha kecuali sumbernya adalah Wahawah an-nafsu, nafsu wahawah dan hawa nafsu. Wa kalau tidak kan al-khalqu bisalamatin wa khairin. Kalau tidak ada hawa nafsu aman, aman saja. Tidak ada kerakusan untuk mengambil harta orang lain. Tidak ada keinginan melakukan zina. Tidak ada keinginan untuk merendahkan orang lain. Kalau tidak ada wahawah nafsu, maka manusia itu akan selamat-selamat. Wa ila kan al-khalqu bihamdallahu kullihi. Kalau memang yang namanya hawa nafsu itu seperti musuh yang punya bahaya kayak semacam ini, maka oleh akil maka sangat layak, sangat benar bagi orang yang berakal. Ayah tamma bi amrihi untuk peduli dengan urusan hawa nafsu tadi. Wallahu ta'ala waliyul hidayah Allah lah yang menguasai hidayah kita yang bisa berikan hidayah kita wa taufik dan berikan taufik kita bifadli dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita untuk perhatikan ilmu memerangi hawa nafsu, ilmu tahdid nufus, ilmu untuk menggembleng hawa nafsu yang sering seperti dengan ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah nufus, ilmu membersihkan hati, membersihkan mata nafsu, jiwa dan itu terus satu pendidikan yang tidak boleh berhenti, satu pendidikan yang tidak ada yang boleh istirahat karena masya Allah ini maka ilmu tasawuf adalah ilmu yang wajib bahkan di dalam kitab ini Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ada yang namanya fardu ain tapi ada fardu ain di atas fardu ain melakukan sholat belajar ilmu sholat fardu ain tapi ada fardu ain di atas fardu ain adalah ilmu bagaimana kita membersihkan hati ini saja semoga Allah menjaga hati kita membersihkan hati kita Jauhkan daripada hawa nafsu dan Allah memberikan kepada kita bantuan kekuatan untuk merangi hawa nafsu kita sehingga kita mudah untuk meraih kemuliaan kemuliaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat jangan sampai kehidupan kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita wallahu a'lam bishawab ya Surah yang kami ucapkan kepada pun kita semua biaya atas pembacaan kitab Minhajul Abidinnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilakan baik pertanyaan kepada guru kita semua Bu dan tentunya kepada Syekh Murad juga kami persilakan. Baik, kalau itu satu pertanyaan, dua pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan dua pertanyaan dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang semoga dimuliakan Allah, ada tekanan dari sahabat kami di Buya dan di luar tema bagaimana hukumnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya bercanda di Facebook atau dunia maya atau juga di pergaulan sehari-hari gitu ya? Mungkin begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu pertanyaan kembali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati, semua selalu Allah Subhanahu wa taala. Begini banyak ada seorang yang bekerja di luar negeri, tepatnya di negara kafir, di negara kafir di Eropa sana. Seorang suami istri yang bekerja di negara Eropa sana, tapi bekerja di sana secara terhormat, dia bisa menjalankan ibadah, dia berpuasa dan ibadah yang lainnya. Tapi sayangnya bu ya, mereka ini datang secara memaksa ya dari legal. memaksa ilegal ya, mereka, secara ilegal. Yang kalau ditinjau dari segi tata hukum negara, perbuatan mereka ini jelas melanggar suatu perbuatan yang kriminal yang saya tanyakan bagaimana keadaan seperti ini ditinjau secara syariat dan juga pendapatnya yang selama ini dia dapatkan halal atau haramkah demikian berlakunya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari ibu-ibu kami sekitar Ustaz Buya, saya ingin bertanya bahwasanya apakah khusnul khotimah itu sesuatu yang harus diperjuangkan atau merupakan takdir dari Allah? Karena yang saya ketahui dan saya dengar gitu kan pada ceritanya bahwasanya banyak sekali ahli ulama atau ahli ibadah yang kemudian pada akhir hayatnya malah istilahnya sebelum ke khotimah dan banyak juga e, perampok ataupun penjahat yang pada akhirnya mendapatkan hidayah kemudian husnul khotimah mungkin itu saja dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, yang pertama adalah masalah berkomunikasi dengan alam komunikasi yang modern. Pada dasarnya itu komunikasi itu sama. Apakah dengan obrolan, telepon, atau SMS, mananya adalah komunikasi. Sehingga ini perlu ditanyakan apa yang dijadikan bahan untuk komunikasi itu yang dijadikan halal haram. Kalau yang diomongkan ada sesuatu yang merusak hati syahwat, membangkitkan syahwat, melalui SMS, Facebook, telepon, ngobrol sama. Itulah mengikuti hawa nafsu yang tadi kita bahas. Jadi kalau orang ngobrol begini biasa, ada hukumnya yang biasa. Tanya mau beli apa? Saya mau beli. Mau kemana? Saya mau pergi. Saya selesai. Tapi kalau sudah lebih dari obrolan ini, dia menjadikan pamit. Jadi alat-alat atau media-media informasi yang saat ini pernah kita dengar melalui internet, Facebook, Twitter atau apa yang itu adalah sebuah alat yang bisa digunakan sebagai kebaikan dan bisa digunakan sebagai kejahatan. Nah kalau ternyata yang diomongkan hanya ngomong yang kotor saja itu ada hitungannya di hadapan Allah. Pembangkit dan syahwat jangan dianggap sebagai tulisan punya pengaruh tulisan. Berarti sudah punya pengaruh, apalagi suara. Jadi hukumnya akan menjadi haram jika kita berbicara yang tidak baik membangkitkan siapa yang menggoda hati. Dan nanti hati lagi-lagi hawa nafsu dan setan sangat halus. Dan kadang itu mengajak tahajud ternyata itu adalah ajakan setan. Maka kami ibu tidak usah percaya orang yang ibu jika ada kawan yang membangun tahajud di tengah malam itu bisa saja iblis yang menyuruh. Kalau dia jujur mengajak dialamatkan wanita tersebut untuk tahrir, Anda bisa pesan dengan apa saja. Berikan background informasi atau tapi kalau sudah pakai bahasa SMS dan sebagainya itu setan yang lebih banyak berbicara ketahuilah kita harus tahu menghasilnya setan setan masuk ke hati kita dengan orang macam-macam dan kita komunikasi setan yang paling dasar adalah dengan kawan dan saudara. Jadi menghati-hati untuk komunikasi itu adalah wajar boleh tapi ingat setan sangat lurus saja Anda dibawa kepada komunikasi yang menjerumuskan. Alangkah banyaknya terjadinya penyelewengan gara-gara itu semuanya. Seorang wanita sudah tiba-tiba membangkang pada istrinya, bahkan ada yang lari dari rumah gara-gara Facebook. Kenapa? Ia Dia tidak membatasi perbincangan perbincangannya. Kalau dibicarakan hanya wajar, misalnya tentang informasi ini grup misalnya tekwan dengan tekwan saling tukar-tukar informasi tentang kejadian sekarang di Palestina seperti ini di sini ada pengajian ini wajar saja itu tidak ada masalah tapi kalau sudah berbicara tentang hati maka akan ditunggangi hawa nafsu maka itu menjadi haram hukumnya jadi sesuatu yang pada dasarnya adalah halal akan menjadi haram kalau sudah menjadi punya tujuannya jelek itu tadi jadi hati-hati urusan komunikasi dengan alat-alat komunikasi hebat jangan kalah dengan setan wah cuma begitu saja hari ini awal setan dan Baik, itu adalah masalah internet, Twitter, Facebook dan sebagainya harus hati-hati. Wala taqrabu Jangan mendekati perzinahan. Allah tidak melarang langsung yang namanya berzina, akan tapi mukadimah zina kayak semacam itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, karena insya Allah Syekh banyak menjelaskan bahwasanya pada dasarnya pergi ke negeri kafir itu jika tidak selamat akidah dan imannya maka itu adalah haram dan tidak diperkenankan kita ke di kafir kecuali punya misi dakwah untuk mengajak orang di dalam kebaikan maka kepergian orang tersebut kalau memang di sana ia bisa berdakwah dengan keyakinan dirinya aman selamat maka pergi ke negeri kafir itu diperkenankan. Benar, seperti halnya waktu Indonesia belum Islam, para ulama-ulama dari Gujarat yang beliau adalah orang yang datang dari Hadramaut datang ke Indonesia dalam keadaan negeri kita negeri kafir itu mudah. Tetapi mereka punya misi yaitu punya tujuan untuk membawa umat ini kepada agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi boleh. Dan waktu itu gak ada istilah paspor, gak ada istilahnya yang namanya pada zaman itu masuk ke Indonesia dengan berdagang dengan kelembutan akhlak mereka dengan ilmu mereka ternyata menjadikan Indonesia itu semuanya masuk Islam subhanallah jadi masuk ke negeri kafir untuk tujuan dakwah adalah diperkenankan agar tapi jika dikhawatirkan kalau hanya untuk mencari duit kemudian keimanannya itu terganggu maka itu tidak diperkenankan Sa'ala Sa'il Sa'ala Sa'il المسلم في بلاد الكفار للعمل مع الأمن من فتنة الكفر مع حريتهم في إقامة الصلاة وغيرها من الأعمال الواجبة هل يجوز دخوله في بلاد الكفر الأول والثاني أن دخوله في بلاد الكفر من غير تأشيرة يعني يأتي على سبيل التصريح وهكذا فهو ماذا أستحرص على هذا ونتفضل بشرح ذلك أه، أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أه، مسألتان أه، تتعلقان بهذا السؤال المسألة الأولى ما هي حقيقة صلة المسلم بغير المسلم والمسألة الثانية هل يجوز مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح التي تصدرها الدول لتنظيم الدخول والخروج منها أم لا يجوز؟ الأمر الأول باختصار حتى لا نطيل عليكم أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا ضوابط في علاقتنا مع غير المسلمين يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروكم أقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين دخولك إلى بلاد غير مسلمة مباح من المباحات إذا كنت متبعا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشعب وغير المسلم أنت لست مطالبا بأن تهديه إلى الإسلام بل فقط بالدعوة إلى الله كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إذا دخول المسلم إلى بلاد غير المسلمين للعمل مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سعي للعمل جهاد لإعفاف النفس ولإعفاف الأولاد والساعي على الأرواح والمسكين والساعي ليعف نفسه هذا كله من قبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا أمنت الفتنة كما تقول من الزنا وأمنت الوقوع في الفواحش فهذا هو بشرط أن تتقيد بالقوانين التي تقرها الدولة التي تدخل إليها الأمر الثاني وهو مسألة التهرب يجوز أن أدخل بتأشيرة مزورة أو بفيزا مزورة آه، إلى أندونيسيا مثلا آه، الراجح والله أعلم عند العلماء أنه يجب يجب اتباع أمر الحاكم حتى ولو كان ظالما قالوا نعم حتى ولو كان ظالما والحاكم الكافر بطبعه ظالم لأنه لا شرك أو لا ظلم أكثر من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى سمى الشرك ظلم عظيم قال إن الشرك لظلم عظيم فالحاكم المشرك صحيح هو مشرك وشركه على نفسه أمام الله لكن أن نتحايل عليه وندخل بغير الطريق الرسمي فهذا لا يباح لك شرعا وتتقي الله سبحانه وتعالى حتى يكون كسبك من حلال Saya coba menjelaskan bahwa dua permasalahan yang ditanyakan tentang masuk negeri kafir yang pertama, yang kedua atau bekerja di negeri kafir yang pertama, yang kedua adalah cara masuknya ke ilegal, nggak resmi, untuk bagaimana hukumnya? Yang pertama tadi sama seperti yang kami sampaikan bahwa orang Islam itu boleh masuk ke negeri kafir asalnya pada dasarnya adalah putih, tapi tentunya ada catatannya. Dia harus mematuhi peraturan yang disitu. karena kalau peraturan dilanggar nanti mesti merusak yang lainnya. Kemudian tadi aman dari Islam yang minum-minuman zina harus aman dari sisi itu. Dan nah, kalau tidak aman ya tidak boleh. Kalau tidak aman di negeri kafir, ya tidak dibenarkan. Jadi pada dasarnya memang boleh seperti hanya orang kafir masuk ke negeri kita pun diperkenankan tentunya dengan catatan mereka tidak membuat kerusakan. Dan juga kita hanya mengajak untuk Islam, tidak harus mereka masuk Islam, tidak. Sehingga ada orang kafir hidup bersama kita itu ada di dalam Islam. Tapi tentunya dengan catatan mereka mematuhi undang-undang yang ada di dalam Islam. Seperti hanya kalau kita di sana juga mematuhi undang-undang kalau tidak, nanti pasti mengganggu peraturan yang di sana menjadi tidak diperkenankan. Kemudian ini, jadi pada dasarnya boleh, tapi ingat harus selamat. Tidak ada zina yang bakal tidak kita apa tidak bisa melaksanakan kewajiban syariat syariat kita. Kalau sampai terganggu urusan agama kita, tentu menjadi haram. Jadi haramnya bukan haram tadi, tapi haram karena hal lain. Itu tadi sekarang tadi jelas oleh Syekh Syekh Kemudian masalah masuk ke negeri orang lain dengan cara tidak resmi, maka itu para ulama menjelaskan. Karena yang jelas para ulama mengatakan tetap tidak diperkenankan kecuali kita mengikuti aturan mereka. Sebab peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang boleh sekalipun, jika itu adalah untuk kemaslahan atau untuk kepentingan umat, untuk kebaikan harus dipatuhi. Sebab kalau itu dibuka selebar-lebarnya tentu banyak membahayakan peraturannya tidak banyak dirujuk, menyerujuk nanti. Yang baik tidak baik. Maka peraturan kayak begitu perlu dipatuhi. Dan kalau kita tidak mematuhi, maka itu dilarang secara syarat. Jadi jangan sampai kita masuk ke tempat orang negeri orang lain dengan cara menyelundup, Tapi harus dengan resmi melalui visa yang kita minta kemudian diizinkan kita masuk. Itu peraturan-peraturan. Seperti hanya kita menuntut mereka untuk patuh dengan peraturan kita, kita pun harus patuh dengan peraturan mereka tentu peraturan yang bukan mengajak syirik mengajak maksiat peraturan peraturan untuk kebaikan di dalam urusan kehidupan bernegara maka kita wajib patuh jadi, jadi jangan sampai ada yang masuk ke negeri lain dengan cara dituntut. maka itu tidak diperkenankan secara syariah. kemudian pertanyaan selanjutnya bahwasanya ada sebuah kaos kaki ada kaos kaki atau merek kaos kaki nggak berharga apa-apa. Kalau dipandang, kalau dilihat, itu akan terlihat bahwasanya itu tulisan kalimat Lafzul Jalalah Allah. Kalau memang benar seperti itu, bagaimana hukum menggunakannya? Jelas haram. Ada yang tahu, ada haram menggunakannya. Jadi kalau tahu, bukan saja kaos kaki, apapun, kalau itu kalimat Lafzul Jalalah Thank you. mengindahkan langsung syirik keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah husnul khatimah. Almarhum ala mahasyari. Orang itu itu mati kullu yasar lima mengajar hidupnya. Hidupnya dalam kemaksiatan, dia mati dalam kemaksiatan. Hidupnya dalam ibadah, insya Allah dia akan mati dalam ibadah. Itu yang dihadirkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemahaman itu. Kemudian jika ada orang ternyata ahli ibadah, eh ujung yang matinya suruh Fatimah. Atau ada penjahat besar, tiba-tiba matinya khusnul Fatimah timbullah pertanyaan, apakah kita harus memperjuangkan husnul khotimah kita? Allah mengutakbir saja saya baik atau tidak baik. Bahwa Allah memberikan kepada kita akal. Allah memberikan kepada kita akal untuk memilih jalan. Dan ada dua jalan. Jalan menuju ke neraka dan jalan menuju surga. Dan Anda tugasnya adalah meniti jalan ini. Dan tugas Anda tidak harus mengetahui mendaki di ujung sana saya selamat atau tidak selamat. Karena yang mengetahui selamat tidak selamat hanya Allah. Sehingga kalau kita melihat takdir itu jangan merasa seperti Tuhan. Jadilah hamba yang sesungguhnya bahwasanya takdir itu bagi anda adalah tidak diketahui. Anda tidak tahu jangan jangankan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah 10 menit. Jangan kita selalu tahu tentang apa yang terjadi setelah hari ini. Adapun yang terjadi setelah kita kematian atau nanti itu Allah yang tahu. Tugas kita adalah mendidik dari kafir pun saya kan juga masuk surga. Ada begitu. Ini, nah, maka betul pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting sekali banyak orang mempermasalahkan yang ketiga itu karena dia salah pandang. Jadi Anda bukan Tuhan. Maka Anda tidak boleh sok kayak Tuhan, seolah-olah tahu. Mungkin ada yang berkata, kalau memang saya ahli usul khotimah, apapun yang saya lakukan, saya pasti usul khotimah. Kata tanya kepada dia, siapa bilang ini maka usul Siapa yang bilang yang tidak mau sama Fatimah? Tidak tahu, dia nggak tahu Allah bilang begitu. Atau sebaliknya, kalau saya suhul khotimah, biarpun saya ahli ibadah juga suhul khotimah. Banyak kepadanya. Siapa yang bilang kamu bakal suhul Fatimah? Tidak ada yang tahu. Tugas semua adalah meniti jalan. Jadi saat ini adalah Anda bertugas untuk mengikuti syariat dengan akalmu agar harus dulu lima. Jadi harus diperjuangkan. Saya ingin khusnul khotimah, biarpun pada akhirnya ini, nanti Allah yang menentukannya. Kalau Anda melihat seorang pemampu yang tiba-tiba tobat lalu iman, kemudian khusnul khotimah, Anda bisa nilai demikian karena sudah mati dalam keadaan sujud di masjid. Tapi waktu dia mampu, apakah Anda tahu dia bakal sujud di masjid? Anda tidak tahu. Maka karena Anda tidak tahu, jangan sok tahu bahwasanya dia nanti bakal di masjid. Ya. Jadi kesalahan kita terjadi akan terjadi sehingga kita salah. Kalau kita melihat sebuah cerita, sebuah cerita panjang, maka jangan sok jadi menyusun cerita. Semua film Islami tentang seorang pejuang, Salahuddin Al-Ayyubi atau apa, apa Sebuah cerita Islami atau film Islami, kalau anda ingin enak dalam menonton cerita tersebut, jadilah penonton yang baik. Jika ada kemasan, saat semer sebut atau sang pemeran utama Imam Solahuddin Al Ayyubi tiba-tiba di saat baru memberikan pertolongan kepada seseorang keluar dari rumah seorang fakir tiba-tiba dikuntit oleh penjahat kan begitu ya Tatornya penjahat sudah ingin ke pedang ada deg-degan karena sang jago akan dibunuh Allah oh, Allah tapi kalau sudah ada nyantai saja bakal mati itu dia. Ya kan? Jadi kalau ada jadi sampai seseorang jadi sutradara nggak enak. Jadi menonton kalau sutradara pasti tahu bahwa oh, selamat selamat di Allah ini selamat. Tapi ada yang nonton ya Maka bisa pada nonton untuk dia jangan. Nah kalau sutradara kan kenapa? Tenang saja selamat di Allah ini aman. Makanya kalau kita sok tahu rusak, Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di suatu hari. Maka yang namanya usnul khotimah diperjuangkan dengan cara beribadah beribadah untuk menuhi janji Nabi dan janji Allah Subhanahu wa taala bahasanya orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Bukulul biasa yasru lima Allah. Kalau aku ahli surga akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Maka saat ini dipilih jalan surga, insya Allah anda akan mati husnul khotimah. Jangan anda berpikir nanti, kalau memang saya ahli syukur khotimah biar beribadah gak ada gunanya. Itu iblis tidak kita bahas pada pertemuan susah ingat Yang terakhir bicara kita bahasanya, kadang ini wajah bayi apapun kalau nanti saya jatuhnya neraka kadang ada gunanya. Eh, jadi kita harus perjuangkan. Kemudian setelah itu, kita berjuang meniti di jalan surga. Ini loh bahasanya. Ada dua jalan, jalan surga, jalan neraka. Tugas kita adalah meniti jalan surga. pun kita sampai atau tidak bukan urusan kita. Dan orang beragama Contoh saja, kami sering hadirkan sebuah contoh. Ke sana arah sumber, ke kiri arah Rusmi, kanan sumber Rusmi, kiri Rusmi, kanan sumber. Ada informasi bahwasanya ada jamaah ini yang banyak duitnya, rumahnya di sumber. Kasih tahu ibu-ibu yang pakai kerudung ini sama bapak-bapak pakai -bapak, ini dua-dua kalau habis pengajian nanti langsung ambil duit 10 juta di sumber sana. 10 juta di sumber. Baik. Ibu dapat bapak dapat dua orang dua orang. Kemudian setelah itu setelah selesai pengajian bapak dua atau agak kurang banyak lima orang lima orang sepuluh orang dapat sepuluh juta eh, seratus juta dibagi-bagi Kira-kira kelima orang ini ngambilnya di mana? Ke sumber atau terus nih? Ke sumber, coba. Sepuluh orang ini karena mendapatkan informasi, duitnya harus diambil di sumber. Jam sebelas malam ditutup, nggak ada duit. Jam sepuluh sebelas malam ditutup sudah nggak ada duit lagi. Kira-kira sepuluh orang ini perginya ke kanan atau ke kiri? Eh, bu sumber kanan. Ditunggu dikasih sana, di lampu merah sana, dibagi-bagi 10 juta. Ini beneran ini. Kira-kira 10 orang ini semua pengajian. Kira-kira dia itu kalau pengen ambil duit kan terus ini ke kiri apa ke kanan? Dan ke kanan ya. Kalau tiba-tiba ada satu orang, ibu-ibu yang sok tahu tauhid, tiba-tiba belok ke kiri, mau kemana bu? Ngambil duit. Di mana? Di sumber. kalau ibu ke kiri? Ke Tosmi? Ya memang ibu jatah saya kan bakal nyampe. Ada nggak? Gak ada. Ibu ini gila. Duitnya di sumber kenapa ibu nggak resmi? Mesti nggak ada. Kalau duitnya duit umpamaan pasti dapat duit beneran. Gue ini duitnya. Ayo 10 juta ditunggu di sana. Kira-kira perginya kemana kalau ibu sehat akalnya? Pasti ke sumber. Akalnya sehat. Pasti datang ke sumber. Dan yang berjalan ke sumber apakah pasti akan sampai sumber? Belum tentu. Di lampu merah tak di pom bensin tak pernah diker. Bawa ambulan kumpul mengapa dia? Tapi kan tidak tahu kalau tabrakan. Kan? Kalau mau tabrakan maka pergi yang bermasalah itu soal tahu tabrakan, nggak dapat duit. Ibu mau pergi ke pasar, soal tahu bisa saja bahkan selama ibadah ini memang bukan ibadah karena Allah kita tidak tahu itu bahwa nilai orang tiba-tiba ada orang ahli sujud ahli sujud kenapa apa dia tiba-tiba matinya dalam keadaan mabuk atau minuman keras atau zina bisa saja di dalam dia beribadah bukan karena Allah hanya ikut tapi tidak ikhlas penuh dengan keriaan tapi kita tidak boleh menilai orang lain kemudian hal yang ketiga yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita menilai orang dengan suruh khotimah hati-hati itu bukan urusanmu itu urusan Allah Allah ada orang yang sebagainya berong-berong belum tentu bisa saja di saat dia sakaratul maut merasakan sakit yang sama sehingga ketika suara Allah aduh seolah-olah benar-benar kayak diapain ternyata itu untuk menghapus dosa-dosanya kita tidak tahu kalau usah kita prasangka buruk dengan orang yang meninggal dunia asalkan seorang mati dalam keadaan muslim insya Allah diampuni oleh Allah khusnul dan dia oh dia mati khusnul khotimah di masjid lagi sujud lagi sholat tapi sebaliknya jika ada orang meninggal dalam keadaan tidak baik, maka jangan buru-buru Anda berprasangka buruk. Anda tidak tahu di saat sakaratul maut bisa saja saat itu diampuni oleh Allah. Jadi urusan usul khatimah itu bukan urusan, tapi urusan Allah. Bahkan mungkin ada orang yang bunuh diri, terlihatnya bunuh diri. Anda tidak tahu hakikatnya. Bisa saja itu adalah kekasih Allah yang dibunuh oleh orang lain. Kan kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu. Pokoknya jangan kita berprasangka buruk kepada orang yang meninggal dunia asalkan dia adalah ahli Islam tidak terbukti syirik sebelum meninggal, insya Allah diampuni oleh Allah. Ada itu, hitam, yang begini, wajah bisa saja karena jantung, bukannya itu. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Kita sering itu kasihan suhul khatiman. Dari mana kita tahu suhul khatiman? Ya tahu hanya Allah. suhul khatiman itu harus dosa bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja tentang sakaratul maut. Kemudian disebutkan ini selesai sudah insya Allah. Ada pertanyaan atau polisi? Baik. Kalau cebangan ya. alas kaki yang dimaksud alas kaki sandal ya, yang merek cross. Kalau betul berarti kan jangan dipakai lagi dan tidak Allah jika ini ada minta diperhatikan. Kalau memang ada sandal, cross ya sandalnya. Ya. Saya pikir nanti kalau mau betul begitu tidak usah dia boleh dipakai hukumnya haram karena ada waktu jalan di situ. Zakat produktif. Zakat itu perlu disampaikan. Ada seorang amil zakat tidak boleh memutar zakat untuk dikembangkan. Yang boleh dikembangkan selain daripada zakat. Kalau Anda mengembangkan duitnya pakai miskin, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Jaga produknya. Tentunya bukan zakat produktif yang ada adalah riba, sedekah, infak, selain daripada zakat, maka boleh dikembangkan nanti untuk dikembangkan kepada fakir miskin. Jadi zakat itu hati-hati urusan zakat, jangan sampai ada orang menyalahgunakan zakat. Kalau pengen Anda mengelola zakat yang fakir miskin, serahkan kepada fakir miskin, atau Anda mendapatkan izin dari fakir miskin untuk punya saham di sini atau ada di sini. Nanti dikembangkan dan si fakir miskin mengizinkannya. Kalau tidak, saya enaknya sendiri, itu kalau bangkrut siapa ya enak gue, enak saja. Mau mengembangkan bisnis dengan uang zakat, ada yang tidak. Bahkan bukan saja uang zakat, kalau bukan uang zakat pun nanti tidak akan awal kalau miliknya anak kecil misalnya, kalau kita memberdayakan hartanya anak kecil untuk sebuah bisnis, maka harus diambil bisnis yang aman dan tidak rugi. Tidak boleh seenaknya. Kalau orang dewasa cukup dengan izin, biarpun rugi gak apa-apa karena sudah diizinkan. Nah, urusan duit zakat kita izin ke siapa? Maka ini tidak diperkenankan hal yang demikian itu, kecuali sedekah-sedekah yang lainnya bukan zakat, sedekah yang memang untuk wakaf produktif Misalnya ada orang mewakafkan, saya mau mewakafkan duit satu juta, tolong dikelola untuk memberdayakan fakir miskin yang ada di Cirebon boleh. Akan tapi kalau duit zakat bukan demikian caranya. Ini pertanyaan dari jauh bukan dari pendengar, akan tapi dari atau dari mana? Kalau di Messenger, main ya. Ini saja insya Allah di فالإعانة يعني الإعانة يعني المقصود به كلمة إندونيسية بكلمات إندونيسية لكن إذا قرئ محفوظا أصبح tidak terlalu jalalah tadi hukumnya hampir hati-hati tapi kalau hanya merendahkan saja dosa gede hati-hati dan kalau tidak salah saya murah bisa di mana tadi Jibril kisah yang pertama istri Asma'ilah tapi apa Abdullah orang menjaga nama Allah ya Imam Junaid ya, Imam Junaid atau ada kalimat Rasul jalalah jatuh. Jadi bingung dia. Beliau tadi ngisap. Dan bingung bagaimana melihatkan. Kalau di atas aku terbang lagi. Kalau di samping kamu jatuh atau boleh berubah. Akhirnya saking bingungnya biar aman masuk ke dalam mulutnya. Sehingga aman dikeluarkan. Tujuannya itu untuk menjaga lafzul jalalah. Akhirnya setelah mimpi, setelah ada orang yang mimpikannya, bahasanya atau yang mimpi, bahasanya telah aku haramkan bagimu neraka rambutmu kulitmu aku haramkan dari api neraka maksudnya berkat mengagungkan Abdul Jalala eh, apalagi menghilangkan Alhamdulillah masuk neraka nantinya harus dengan penuh kerelaan potong saja itu Abdul Jalala dihilangkan saja jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mari kita tutup dengan doa dan nanti akan ditutup dengan oleh pada Tuhan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تؤذبنا وانصرنا ولا تخذلنا واعطنا ولا تكرمنا واكرمنا ولا تهنا واغفرنا وتطر علينا انك على القدير اللهم ya Allah bantulah kami ya Allah bersihkan hati kami ya Allah untuk meluluhkan kawan nafsu untuk menaklukkan kawan nafsu kami ya Allah jauhkan kami dari nafsu lamar bisu Jadikan nafsu kami nafsu yang kau ridhai Ya Allah Nafsu yang rela dengan apa yang jauhkan hati kami dari kenki, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari kepikiran, Ya Allah, jauhkan kami dari riak, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, Ya Allah, yang kemudian tempat ini meliakan mereka. Ya Allah, jadikan mereka mudahkan kami semua untuk bisa ziarah makam, untuk melaksanakan ibadah haji, dan mudahkan kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkanlah kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan tiarah kasih Nabi Muhammad. Ya Allah mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan rezeki yang halal yang dijadikan sebab perilaku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah lapangkan rezeki kami yang sakit sembuhkan, yang mudah mudahkan kami dalam layar utang kami dan jadikan kami ahli istiqomah seperti kau. Kau mudahkan kami hadir pada saat ini, maka mudahkan kami untuk belajar ini untuk beristiqomah di majlis mulia ini, ya Allah. sehingga mencabut nyawa kami dalam keadaan kami rindu kemuliaan ahli istiqomah dan husnul khotimah ya Allah berikan kepada kami semua husnul khotimah Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah dan mudahkanlah jalan kami menuju husnul khatimah dan jadikanlah pekerjaan kami pekerjaan yang ahli husnul khatimah. Tingkah laku kami tingkah lakunya ahli husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا واجعلنا يا مولانا عندك من المرحومين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واذا اردت فتنه بالناس يا مولانا فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين امين امين ربنا اجعلنا لك من المسلمين ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها يا مولانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, dengan dibacakannya doa tadi maka berakhir pula acara pada malam hari ini dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini ilmu yang bisa menjadikan kita semakin dekat dengan